Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Herman sebagai Ki Umang, Ai sebagai Kinanti, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, Heri sebagai Begawan Agung, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Naryo sebagai Jalu Paringkat, Ape Burhan sebagai Prabu Linggawarman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya telah menyadari keadaan permaisurinya yang mengandung. Untuk itu, sehubungan dengan pengaruh kotor di sekitar kaki Gunung Wangun, ia menyarankan agar istrinya kembali segera ke Istana Sunda. Juga diceritakan, ketika sedang asik berbincang, mereka dikejutkan oleh teriakan seseorang dari kejauhan. Segera saja mereka semua keluar meninggalkan pondok. Mang, Mang, apakah engkau mendengar aku, Mang? Umang! Kelihatannya Ki Umang tidak sadarkan diri. Pengaruh iblis Gunung Wangunkah? kelihatannya demikian. Celaka. apakah dengan begitu, itu berarti Paman Umang tidak akan dapat disembuhkan, Eyang? Oh, aku khawatir tidak, Cucu. Eyang harus berusaha menolongnya. Kasihan sekali Paman Umang. Jika aku dapat menyembuhkan Umang, berarti aku dapat menyembuhkan para penduduk desa yang juga telah mendapat musibah seperti ini. Eyang harus berbuat sesuatu. Harus, Eyang. Atau atau kita harus naik ke atas mengadu nyawa dengan iblis-iblis itu. Biarlah saya melihat Paman Umang, Kek. Oh, silahkan, Tuhan. Mungkin Tuhan dapat mencarikan jalan keluar untuk mengobati keadaan seperti ini. Uh, benar. Benar. Ini adalah karena pengaruh buruk, pengaruh siluman jahat. Ah, menyingkirlah kalian semua. Biarlah aku mencoba untuk menyembuhkan keadaannya. Oh, mundur lagi nanti, kurang rang. Sementara itu, kurang lebih dua tombak, Cempaka bersama dengan Begawan Agung, Kinanti dan Burangrang memperhatikan sikap Prabu Purbaya, Dada Begawan Agung Sokayana, Kinanti dan juga Burangrang berdebar tegang ketika melihat cahaya kebiru-biruan yang berkilauan di sekitar dada Prabu Purbaya yang nampak bergetar hebat. Dan beberapa saat kemudian, cahaya kebiru-biruan itu bergerak cepat naik ke arah lengan kanan Prabu Purbaya yang tengah teracung tinggi bersamaan dengan lengkingan yang tinggi memecah kesunyian kaki Bukit Wangun. Eh, ya. muncul sebilah senjata. Sebilah kujang. Ya, kujang pusaka yang ditakuti oleh siluman ular itu. Dan ha, ah, pastilah Umang dapat disembuhkan oleh pusaka itu. bergerak. Apakah tidak sebaiknya dilumpuhkan, Tuan? Tidak perlu, Keh. Pegang saja seperti itu. Eh, hup! Mengenakan kujang pusaka cakra buana di dahi Aki Umang, laki-laki setengah umur itu mengkikil keras, tubuhnya berkuncang hebat. Prabu Purbaya terus menempelkan kujang pusakanya, dan Ki Umang berkuncang semakin hebat. sajalah jika kau memang tidak sanggup. Tidak, aku aku masih sanggup, Kakang. Kasihan sekali Paman Umang. Agaknya ia menderita sekali, Kakang. Eh, eh, ya. Apa yang telah terjadi denganku, kue eh, yang... Umang, kau ingatlah, Umar, Ingat-ingatlah, Umang. Kami justru ingin sekali mendapat keterangan darimu, Umang. Saya... Mm, iya, ya. Saat iya. itu... Oh, oh eh, ya ya, ya. Ada apa, Umar? Katakanlah. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu? Ayo, katakanlah, Umar. Aku... Aku mengejar seekor rusa jantan yang besar, Eyang. Aku mengejarnya hingga ke daerah terlarang itu. Terus? Aku, aku bukannya hendak melanggarnya, tetapi rusa itu berhasil kulempar dengan batu dari luar daerah terlarang. apa yang terjadi? Aku, aku hanya masuk beberapa tombak, Ki. Sekedar untuk mengambil rusa yang telah terkapar itu. Lalu, apa yang terjadi dengan dirimu, Paman Umang? Ah, oh, telah melangkah masuk hingga tiga tombak dari bebatuan yang pernah Eyang beri tanda, uh, uh, aku, aku, ya. aku uh, merasakan tubuhku seakan akan jatuh dari atas jurang, melayang-layang di angkasa, Ki. ya, ya. Uh, Lama sekali. Uh, angin datang menghembus diriku ke kiri dan ke kanan Sampai akhirnya aku jatuh terjerembab tak jauh dari rusa yang menjadi kurbanku. Lalu, lalu, oh, oh, oh, Dewa agung, apa yang telah terjadi dengan diriku? Oh, suasana tempat ini tiba-tiba saja menjadi sunyi dan lengang. Aduh, eh, eh, eh, tubuhku sakit sekali. batu terbanting setelah melayang-layang dari angkasa. Oh. Oh. apa itu? Batu-batu besar melayang cepat menumpuk arah diriku. Oh. Gila, gila. Agaknya, agaknya aku telah dipermainkan oleh iblis penunggu bukit ini. Aku, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Ah, ah, ah, tubuhku, tubuhku tak dapat kugerakkan lagi. Tidak mungkin. Rusa itu sudah mati. Aku aku sudah memeriksanya tadi. Oh, oh, oh. benar, benar. Rusa buruanku yang bergerak. Yang jaga Dewa Batara. Rusa buruanku bangkit kembali. Oh, oh. Iblis, iblis. Rusa buruanku bangkit. Oh, oh, oh. Rusa itu berdiri, berdiri tegak dengan kepala aja terkulai. Iblis, eh, iblis, eh, tolong, tolong. Rusa, aduh, iblis. Eh, dari injakan kaki rusa yang membuat sesak dadanya. Tetapi tiba-tiba saja terjadi suatu keanehan. Tenaganya yang semula hilang seketika muncul. Ki Umang berontak dan kemudian bangkit serta berlari turun dari daerah terlarang itu. Laki-laki setengah baya itu berlari terus menuju pondokannya sambil berteriak-teriak tidak sadarkan diri. Aduh, aduh. yang benar. Daerah itu, batas itu benar-benar tidak boleh dilanggar. Daerah itu dipenuhi dengan iblis. Dengan siluman-siluman yang berbahaya, Eyang. Menurut pengamatanku, setelah sekian lama tinggal di tempat ini, Bukit Wangun itu dihuni oleh siluman-siluman monyet putih. Aku sanggup menghadapi mereka, tetapi untuk mengusirnya, membuatnya tidak berdaya, Aku tidak sanggup. Sepertinya ada kekuatan lain yang tersembunyi. Yang aku sendiri tidak mengerti, Tuhan. Tetapi aku yakin, ah, Tuhan akan mampu untuk melumpuhkan siluman-siluman itu. Karena siluman ular yang mampu bercokol di sana selama lebih dari satu purnama. Berhasil Tuhan kalahkan. Ketika mereka tengah tenggelam dalam ketegangan yang dibawa oleh Ki Umang, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Itu, itu seperti suara dari... perwira yang dahulu datang kemari, Eyang. Oh, kau benar, Burangrang. Mari kita lihat ke sana. Hop! Itu, lihat, di sana bersama dengan kudanya. Iya, laki-laki itu terkulai di punggung kudanya. Cepat, Eyang, sebelum dia jatuh terbanting ke tanah. Benar engkau Jalu Paringkat. Tuan Begawan, Tuan, telah terjadi sesuatu di istana Daruma. Wakil-wakil penguasa dari tanah seberang terbunuh. Empat orang terbunuh dan sisanya mengamuk. Mereka, mereka membunuh orang-orang dari istana Taruma. Oh, tapi siapakah yang telah membunuh wakil dari tanah seberang itu? Saya, saya tidak tahu, Tuan. Dalam satu perjamuan makan, empat dari mereka itu tewas keracunan. Lalu engkau sendiri, apa yang terjadi dengan dirimu, Jaluparingkat? Ketika mereka mengamuk membunuh hampir seisi keraton Taruma, saya, saya berhasil melarikan diri walaupun dalam keadaan seperti ini. Sebuah pukulan jarak jauh mengenai punggung saya ketika saya telah berada di atas punggung kuda, Tuan. Marilah kita kembali. Aku akan mencoba menyembuhkan lukamu di bodohku. Uh, Biarlah saya yang membawa dan mengidongnya, ya. Uh, eh, jangan, jangan. Aku, aku tidak berani. Jangan, biarlah. Biarlah aku mampu berjalan sendiri. Ya lupa ringkat. Kau tidak boleh sungkan-sungkan lagi dalam keadaan seperti ini. Ah, Burang-rang, bawalah Paman Paringkat ke pondok. Ah, uh, maaf, Paman Paringkat. Uh. Cukup. Terima kasih. Aku aku merasa sudah jauh lebih baik. Rasa sakitku sudah sudah mulai berkurang. Eyang, sebenarnya apakah yang telah terjadi ini? Dan apakah hubungannya semua ini dengan Eyang? Ah, baiklah, baiklah Jojo. Agaknya sekarang telah tiba saatnya bagiku untuk menceritakan siapakah sesungguhnya dirimu dan apakah hubungan semua ini dengan diri kalian, cucuku. Eh, delapan belas tahun yang lalu. Kerajaan Taruma yang terletak di pinggir sungai Tarung diserang oleh penguasa dari seberang lautan, yaitu sebuah kemaharajaan yang sangat besar. Dikenal dengan nama Sriwijaya, cucuku. Ribuan prajurit yang sangat tangguh merobek-robek kekuatan dari kerajaan Taruma. Penguasa kerajaan Taruma saat itu adalah Kita bersama-sama tinggalkan tempat ini, Tuanku. Ya, Jadilah kepala istana, Tuanku. Jangan kau mengatur aku, Sukayana. Cepat! Ini adalah perintah. Selamatkan cucuku serta anakku. Tapi, Tuanku. Arwahku. berusaha mengajak lari putra Prabu Linggawarman, junjunganku. Tetapi, ya... Tetapi bagaimana, Eyang? Dan apakah hubungan mereka dengan kami? Kinanti dan Raden Burangrang menjadi berdebar tegang mengikuti kisah dari begawan Sukayana Eyangnya yang telah membuka tabir masa lalu yang merupakan asal-usul mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.